Sama tak ceritani beberapa perilaku dia wong alim. Ini kisah kulo gada sanat. kulo gada kitab Khilyatul Aulia. Kitab khilya itu induknya Ihya. Ihya'nya Imam Ghazali itu dia sampai bisa ngarang Ihya itu menginduk kitab di karang tahun 300 ini Khilyatul Aulia. Khilyatul Aulia dikarang oleh Abu Nu'em Al-Asfihani. Sama kitab nopo jenis Kutil Kulub. Ya nopo Kutil Kulub dikarang Abu Thalib nopo Al-Makki. Riyen ulama itu mesti khilaf. Misalnya ono ulama jenis Mustafa ono maling ngombe oplosan mati. Cara Mustafa ora gelem nyolati. Mergo nak nyolati engko dadi siar. Ono kiai kok nyolati wong mati ngombe napa? Oplosan. Kulo ge nate ngalami ngoten. Ono mati bunuh diri kabeh wong ngrawani nyolati. Waduh, beda desa pisan. Bingung kabeh. Beda desa. Sing wani nyolati malah wong alim-alim tok. Bejol akhirnya malah. Kok wong awame ora wani. Begini cerita nih kalau dalam dalam hadis Nabi, Nanti Nabi gue hebat tenan. Nanti Nabi ne wong akeh. Ada orang itu punya utang dua dinar. Dua dinar itu berarti kan kalau satu dinar itu empat gram, empat koma dua gram. Ya, pokoknya satu dinar itu empat dua gram. Berarti kalau dua dinar itu delapan koma empat Ya sekitar anggapnya delapan gram, nak sak gram itu tolong atau saya peng delapan Berarti dua ratus dua juta empat ratus sih dua juta empat ratus. Nah, nabi ku hanya ya seni ya. Mulane kayak kudu hormat bagi kiai alim. Biaya adat tentang Indonesia ku anut nabi awal-awale. Ya. Nabi rawuh ini terus. Apa orang ini punya utang? Kata Nabi, kata orang-orang, "Naam ya Rasulullah alaihi dinar." Dia punya utang dua dinar. Nabi langsung balik kanan. Gak mau nyolati. Mbah Nabi nabi utang soalnya ras cocok pol. Mau Nabi rasu cocok ke umat e utangnya doa agak nah Nabi cocok malah repot dong. Nabi langsung balik kanan. Tapi Nabi itu unik. Ketika mau meninggalkan jenazah tadi itu Nabi sempat ngendikan dan itu mutawatir. Solu ala sohibikum. Cung gue nyolati wae, aku rausah. Solu ala sohibikum. Gue nyolati wae, tapi aku rausah. Ya Nabi pulang, kundur. Terus ditututi ada. Kota ada itu seorang sahabat. Ya Rasulullah, huma alayya. Utang itu tanggungan saya. Jadi mayut itu terbebas karena itu tanggungan saya. kota ada ini tidak warisnya orang lain. Pokoknya kota ada. Nabi balik lagi. Mau nyolati karena utangnya sudah mau ditanggung. Makanya kalau ada di Kiai Jawa, itu kalau orang mati dilepas kan mesti sehingga ada utang kan ngebrokno, tapi nak misalnya berat kan nagih nopo ahli waris. Itu bagus karena Nabi tadi mengkonfirmasi kalau ada utang masih ditanggung mayat kan Nabi ora kersa nyolati. Tapi ala ening Jawa ku sitok. Nak ada utang Ibrono gue, gue semu gue salah sing utangi. Nah, gue sama kasus kan itu. semu gue banter sing utangi itu orang. Sing utangi menengah malah. Sing banter itu. Sing rangut. Nggak artinya begini. Terus Nabi setelah dua hari, setelah dua hari, dah dipanggil. Ya, ya dah. apa kamu sudah nyaur utangnya orang mayit kemarin? Belum ya Rasulullah. Mandikman kata Nabi, mandikman saya melihat dia masih dibakar api. Kota ada, ya kota ada, sahur sekarang, gue sing muni nanggung. Ya Rasulullah, ya sekarang pulang dia. Pulang terus disaur, terus Nabi ngendikan, Al-ana barida jildu, sekarang kulit mayat itu gue sadem. Lah elek ning Jawa nek ana mayit diutamu ditagih seminggu ora etis, lagi mati seminggu kok mbakas utang jare ngenteni setahun tambah suwe panas sih e. paham kudune nak panjen keluarga gue sayang tenan pokoknya hari kedua hari pertama pokoknya langsung diselesaikan Ojo nganggo etika-etika anak gak etis lagi mati bakas utang ora oleh. Nah itu Nabi. Sekarang era sahabat, ada sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Jabir udah murid paling alim jenis Muhammad bin Munkadir ini yang sering dikutip anak Tolibin. Muhammad bin Qadir itu tabiin yang paling sering dikutip ya Anatul Talibin. Itu kebalikan dari apa yang dilakukan Nabi, tapi tidak salah. Mulanya orang wong tidak muni-muni sidik-sidik sunah Rasul, rak roh ulama di kowe. Jabiru nak orang wong mati utawa Muhammad bin Qadir, mati matine ngombe oplosan ya sholat. Buat mati nih bunuh diri nggih sholat. Nah mereka adat yang mati bunuh diri udah nyolati buatan, Adat tengkawasan kawasan Sholat ya. Oplosan Sholat Mustafa yang muni sholat tuh, ya cocok musuh Berarti gak khawarit ya. Solat. Hmm, sholat. Lalu itu kalau saya apal, TK itu saya apal tentang gitu. Ketika Muhammad bin Munkadir ditanya, ini orang mati tidak benar dan orang ini seumur umurnya fasik. Kenapa engkau sesoleh engkau mensolati dia? Kalau si apal tadi, memang kalau apalkan karena saya haru. Redaksi nengat. Ini astahi minallah ayya alama minni anna rahmatahu ta'jizu an ahadin min khalqi. Aku iku isin banget mbek pangeran. Nak nganti Allah pirsa atiku, atiku duwe hukum ngukumi nak rahmate Allah iso wae ora nyampe nih wong iki. Artinya ngeten, aku iku nyolati wong fasik iku ora krana simpati mbek wong fasik gak. Aku iku isin mbek pangeran, nak rahmate Allah iku ora iso jangkau wong iki. Artinya rahmat Allah kan bisa menjangkau siapa saja pada siapa saja. Dan kita iso wae ora roh, iso wae wong sing mati oplosan nyuwun sewu tau ana cah yatim di rumah. Iso wae wong sing saiki mati oplosan tau nyumbang masjid. Ya kan kita tidak tahu masa lalunya. Iso wae sing saiki mati nang masjid nak nuruti suudon yo ya tau nakal. Tapi kan iso diwalik. Sing saiki mati ngombe oplosan mungkin tahu salam tempel mbek kiai, mungkin tahu ngamalin masjid ikhlas, Kan sama-sama. Lah daripada gak tahu jari Muhammad bin aku iku isin mbek pangeran. Nah aku ra nyolati muk di keyakinan Allah ora bakal nyepuro lho aku ora pangeran jadi intinya betapa wedine ulama mbek pangeran. jadi dia ada ada urusannya dengan ini cek fasek Cek ndak fasek urusannya sama Allah. ini astahyi Allah Ayya'lama minni anna rahmatahu ta'jizu an ahadin min khalqih. Lah itu yang ditiru Kiai Jawa, Kiai Jawa, Kiai sa Indonesia aja orang fasik cek apa kok nyolate nggih. Salat, tapi ora krana melegitimasi kefasikan tapi supaya orang ngukumi membatasi ngatur-ngatur rahmat Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Tapi ojo terus ngene iki dadi hukum, kaya goblok nak dadi hukum. Pokoke ana wong fasik lah salat ya goblok kowe piye wae nabi tahu ora gelem salat. Paham ya? Ya nabi tadi kan aslinya nggak mau nyolati kan? Nah, mulane separuh nanai. Mulane dari Jawa Imam Nawawi. Api ingin enak ana wong mati fasek, misalnya mati bunuh diri. Sing kiai Indo rasa usah nyolati. Nggo ngapokno nak wong mati elek uga disolati wong alim. Tapi wong awam kon nyolati. Tapi masalahnya sapa sing aku ngalim? Maksudnya Imam Nawawi kon separuh nanai. Pokoknya sing masa masa yuhu asri sing wong top topnya ora apa? Narian baju Abai Bahmun ngoten wonten ter, yang terkenal PKI. Niku gue, ngomong kampung konsolat, Aku ora ora pantes. <laughs> itu bagusannya hanya separonan itu tadi kalau semuanya nyolati kan nanti nggak jadi cara saya kira jadi efek jera. Ternyata wong oplosan ya sama saja yang sholat banyak gitu. Padahal menyolati mayit itu cara kula ya ora ono pengaruhe. Artinya ono pengaruhe dungane kan dungo ngeper kabeh. Nek dungo ngeper kan maturewan kan lucu tuh. Ya Allah ing kana musinan nak panjen tiang apik nggih apike tambahi nak elek nggih jenengan sepur. Artine kan ya nak apik nak ana apike nggih empuk. Mulane <laughs> kula kadang ndongakno mayit. Ki donga piye to maksudnya niku. Artinya kalau mayit ku elek tenan kan gak mlebu ing kana musinan ora nih. ihsane. Mulane kula niku pokoke seneng wau pendapatnya sinten Muhammad bin Munggatir. Mau aku iku isin mbak pangeran, nak nganti darah ni rahmati Allah terbatas. Lah iki penting. Mulane jenengan kudu anut ulama. Ora ana wong takwa pangeran kaya ulama. Mergo ulama sing makili perasaane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adi Nabi kan salat teng Abdul bin Ubay bin Salul nggih purun nggih rawuh. Sampai dicegat Umar, ya Rasulullah, apa engkau tidak ingat bahwa dia yang komentari kamu begini-begini, dia yang komentari Quran begini-begini. Malah kaji Nabi tidak lili. kola ta'ala ngeten, istaghfir lahum, awla tastaghfir lahum. ini tapi Nabi cek enak. Ini khuyir tu faktar tu lah. Ya Allah kan ngeke pilihan. Aku jo istighfar tau ora. Lah aku milah jaluk no istighfar. Umar lu dalili kaji Nabi. Abdul bin Ubay yang ngeten-ngeten ya Rasulullah tahu ngomentari bu era usah solati dicekat be Umar. Didangi. Ilai kaan ya Umar, Kue nyingkir kok aku apa nyolati Abdul bin Ubay. Ya tapi dia ini munafik ngomentari jenengan ngeten-ngeten. Waqat qala ta'ala istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Nabi malah jawab, "Ya, ya aku kon milih, jalono istighfar ta ora? Lah ya saiki aku milih tak jalono istighfar." Sik mire aku tak nyolati. Sampai ning kuburan Nabi pas berdiri pas di kuburan. Niku Abdul bin Ubay nganggo jubahe Nabi. Mergo Abdul bin Ubay dia anak santri soleh. Jenenge gak Abdul, Abdul bin Abdul wong Arab jenenge kembar kathah. Pancen wong Arab jenenge aneh Walid bin Walid bin Muhirah Walid bin Walid bin Mughirah. Mun Nabi nu mau ngoten tok ketika Jubair dijaluk putrane nol. Ya Rasulullah, ampun sekedar jubah. Jasate bapak kula nu blonyoi be idune jenengan. be Nabi ya itu. Cuma Nabi ngendikan itu sahabat. Fawawah, jubahku itu ku, la tuhuni minallahi syai'an. Anu ora iso nyafaati. Iso nyafaati ku imane sinten? Abdullah. Nggih Ternyata apa? Nabi itu sederhana cara berpikir mengenai Nabi. Nabi itu sederhana ini udah dekno bener. E. Gua agama ini gak ruwet. Zaman Sayyid Abbas teng Madinah mboten ada jubah. Nuh pertama sih ngekeki jubah nuh Abdullah bin Ubay yang munafik nih. Nabi ngilingi jasa nih sinten Abdullah bin Ubay. Anak Emondo. Jadi wong fasik sana emondo, sana aja Nabi nurut. Lagi Allah ngelarang wala tusalli ala hadim min humma ta'abata wala takum ala kubri. Ampun. Tapi setelah itu, setelah Nabi wafat, orang yang terkenal munafik semua sahabat nyolati. Kenapa tidak niru Nabi? Lo Nabi untuk informasi akurat, sing dari pangeran. Lah era ya informasi suudon. Lah kira uang sidi sidi anut sunnah Nabi alasannya Nabi mau nyolati munafik. Lo Nabi gue ngukumi uang munafik mesti cespleng, mesti bener. informasi ini kok Allah. Lah kowe ada ngukumi uang munafik untuk informasi kodi. Berdasar suudon dan sebagainya kan? Paham ya? Dia ngono ya kok raro. Lha ya kowe saiki nak ngukumi wong fasik berdasar suudzon ta informasi langit. Mboten jujur mau? Berdasar suudzon ta informasi langit. Suudzon kan yang sudah laten. Ya malah nek nang fasik mati sama nyolati ae. Cuma aja kabeh. Jadi ya si mau cari ini Imam Nawawi saya alim ra Lah akhirnya wong malah nyolati sing ini ngalim ya sopo. Wah itu kasus di daerah saya itu sekitar 12 kilo dari saya. Ono ono wong mati bunuh diri. Malah sing nyolati wong alim kabeh. Gara-gara yang ndak alim ora ro elmune durawani nyolati. Dadi mau wong nemu wong alim kabeh. Ngomong sese bejo wong iku sing nyolati wong alim. ya itu tadi kalau baleni gitu. Terus riyen Nabi sempat ngendikan sallu ala sahibikum. Jadi Nabi itu kalau gak berkenan orang lain tetap disuruh nopo nyolati. Karena kalau tidak disolati, haknya dia sebagai jenazah muslim itu nggak dapat. Semua jenazah muslim berhak mendapat sholat. Tapi kalau semua orang nyolati nanti nggak ada efek jerah piye wae mati ini mergo ngombe oplosan. Ini saya kira setengah tengah ya sing nyolati. <laughs> tapi jari Imam Nawawi sebaiknya yang tokoh-tokoh ulama itu ndak usah. kalau Nabi nggak ikut nopo nyolati mau nyuruh nopo nyuruh nopo sahabat. Pun gitu terus jelas masalah-masalah bin zaman ngerti. Wa qauma nuhil lamma kadzdzabur rusula. Auli anna takdzibahu to krana sak temne gorono Nabi Nuh takdzibun berarti gorono libaki rusul ya maring sakjarene pira-pira rusul. Istirakihim krana sekutune para rusul fil maji ing dalam teko bitauhid ya lan tauhid. Akhraqnahum nenggelamno ingsun hum ing kaum manuhin jawabul lamma. Kaum Nabi Nuh tak tenggelam no wajah al nahum gawe ingsun hukum kaum Nabi Nuh linasi ya maring manusa badam sausi kaum Nabi Nuh lan kabeh utawa sause kabeh ayatan ing ayat ibrotan ing dadi telok napa ibroh dadi napa percontohan wa a'tat nalan no ingsun fil akhirat ma akhirat lidzalimin akti biro prong ten al kafirin adzaban ing siksa aliman kang laran mukliman tegese siksa sing no siwa masalane perkara yahulu kang manggon apa mah Yahulu atau yahilu sami gitu. Pokoknya nak halal yahulu manggon, nak halal yahilu halal, nak halal yahalu muda mudari. Bahasa Arab itu kacau. Ganti bahasa Arab ya kena. Wong Arab nak darani manggon itu yahulu, gitu. nak darani halal itu yahilu. Tapi nak mudari yahalu. Melani misalnya fat i'Ana eh, i'anatu talibin fi halli al-fadhi fathil mu'in. Maksudnya anak iki ngudari lafat sing sulit dalam kitab fathul mu'in. Tapi nak darani Balak hululul balak. Kena balak jenis hululul balak. Mukliman ingkang larakno siwa masa liyane perkara ya hulu kang manggon apa ma misale ya khilu kang dadi apa mangki angsal mau. Jare kiye-kiye ora mlayu wae cung wis padha wae. Ya hulu kang manggon apa ma bihim kelawan adzalimin fitunya dunya ing dalam dunya. Wa alam.